tentang Kitabul Ilm yang disusun oleh Syekh Muhammad Musa Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita kemarin sedang membahas adab-adab talibul ilm adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu sudah 10 poin adab yang kita jelaskan pertama ikhlas kedua meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain ketiga membela syariat keempat berlapang dada dalam perkara-perkara yang diikhtilafkan kelimanya mengamalkan ilmu yang keenam dakwah yang ketujuh hikmah kedelapan sabar dalam mencari ilmu kesembilan menghormati menghargai dan memuliakan para ulama dan yang kesepuluh yang terakhir kemarin kita bahas adalah berpegang teguh kepada Alkitab dan As-Sunnah. Yang dimaksud dengan Alkitab adalah Al-Quranul Karim. Dan yang dimaksud dengan As-Sunnah adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah diwujudkan dalam beberapa bentuk Pertama, tentu saja meyakini bahwa Al-Quran ini pasti benarnya. As-Sunnah ini juga pasti benarnya. Dan tidak ada kebenaran selain yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, tentu saja mempelajari, memahami isinya, yang ketiganya membacanya, yang keempatnya mengaplikasikannya atau mengamalkannya dalam kehidupan keseharian dan yang kelima tentu saja mendakwahkannya. Termasuk di antara poin membaca tadi adalah menghafalkannya. Menghafalkan Al-Qur'anul Karim menghafalkan hadis-hadis yang sahih dan termaksud termasuk memahaminya, mempelajarinya tentu saja dengan cara memahami dan mempelajari yang benar. Sebab betapa banyaknya orang yang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah secara salah karena mempergunakan alat yang salah yaitu ro'yunya, yaitu fikirannya memahami ilmu alat untuk bisa memahami Quran dan Sunnah itu memang tidak mudah sulit dibutuhkan kerja keras dibutuhkan pengorbanan dibutuhkan juga kecerdasan dan terutama dibutuhkan kebersihan hati serta waktu yang cukup lama untuk bisa faham ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memahami Quran dan Sunnah maka banyak orang yang ambil jalan pintas tidak mau mengambil e, memahami mempelajari ilmu-ilmu alat tersebut tapi langsung rokyunya, otaknya fikirannya yang kosong dari ilmu alat dia gunakan langsung untuk memahami Al-Qur'an dan hadis hanya melalui tarjamahnya saja bahasa Arab tidak bisa ilmu tafsir tidak bisa, ilmu hadis tidak bisa, ilmu mustalahul hadis tidak mengerti, tapi dia ingin berusaha memahami Al-Quran dan hadis, akhirnya dia pakai otaknya yang bodoh tentang ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan hadis dan terjerumuslah dia ke dalam kesalahan hal yang sangat disayangkan di kalangan para penuntut ilmu adalah mereka tidak berupaya untuk menghafalkan Al-Quran. Bahkan sebagian mereka ada juga yang membaca Al-Qurannya saja salah, keliru. Tajwid makhrajnya juga tidak benar. Sehingga terlihat gagap ketika membaca Al-Quran tidak fasih dan tidak benar tajwid dan makhrajnya dan ini kentara ketahuan bahkan mungkin ada mubaligh yang sudah kondang ceramah ke sana kemari tapi ketika membacakan ayat atau membacakan hadis yang dia jadikan sebagai dalil di dalam ceramahnya terlihat bahwa dia itu Eh, banyak kekeliruan di dalam membaca ayat dari aspek tajwid dan makhrajnya. Dan ini sesuatu yang amat sangat disayangkan sekali. Nah, jadi yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim dibaca, dihafal, difahami, diyakini, diamalkan dan juga didakwahkan. Lebih rumit lagi sebenarnya adalah hadis tapi serumit apapun ini perlu. Kenapa rumit? Karena memang hadis ini bercampur baur antara yang sahih, yang dhaif, bahkan yang palsu. Kalau ayat Al-Qur'an tidak ada yang dhaif, tidak ada yang palsu. Seluruh ayat Al-Qur'an itu sama. Tapi hadis bercampur antara yang benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang diduga bukan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dikategorikan hadis do'if ada yang benar-benar dipastikan bukan dari Rasul tapi dianggap dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang kemudian itu disebut dengan hadis palsu. Nah, adanya campur baur antara yang sahih, yang dhaif dengan yang palsu mengharuskan setiap muslim ekstra hati-hati di dalam memilih mana yang sahih dan mana yang dhaif, mana yang harus diterima dan diambil serta diamalkan dan mana yang harus ditolak. Nah, kedua sumber dari ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah ini wajib dua-duanya kita pelajari dan kita fahami dan kita jadikan sebagai pegangan. Ibarat di dalam seekor burung, Al-Quran dan As-Sunnah ini ibarat dua sayap yang apabila salah satu di antara sayapnya patah atau tidak berfungsi atau lemah, maka akibatnya si burung tersebut tidak akan bisa terbang. Demikianlah apabila seseorang hanya berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim tapi tidak mempedulikan sunnah Nabi SAW, alaihi wasallam maka dia akan terjerumus ke dalam banyak-banyak kekeliruan dan kesalahan dan sikapnya yang hanya berpegang kepada Quran tanpa mempergunakan hadis berarti sikap tersebut telah bertolak belakang dengan Al-Quran itu sendiri karena Al-Quran mengharuskan manusia untuk memahami Al-Quran tersebut dengan hadis, hadis yang sahih. Berpegang kepada Al-Quran adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan berpegang kepada hadis adalah bentuk ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kedua-duanya diperintahkan. Atiullaha wa atiur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Siapa yang hanya mentaati Allah saja tapi tidak mentaati Rasul, berarti dia sama saja dengan tidak mentaati Allah. Siapa yang hanya berpegang teguh kepada Al-Quran tapi tidak mempedulikan sunnah, maka sama saja dia dengan tidak memegang Al-Quranul Karim. Sebagai contoh, umpamanya Allah menyuruh kita untuk sholat, untuk saum, untuk berwudu. Tetapi bagaimana tata cara sholat? Tidak ada dalam Al-Quran. Bagaimana tata cara saum? Tidak ada dalam Al-Quran. Bagaimana tata cara haji? Tidak ada dalam Al-Quran. Di mana adanya? Adanya dalam hadis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu hanya penjelasan yang global, yang umum Coba contoh umpamanya wudu. Dalam Al-Maidah ayat yang ke-6 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau menegakkan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai sikut Lalu usaplah kepala-kepala kalian dan basuhlah kedua kaki kalian sampai dua mata kaki. Al-Quran hanya menjelaskan empat anggota wudhu, yaitu wajah, kemudian tangan sampai sikut, kemudian mengusap kepala dan membasuh kedua kaki sampai dua mata kakinya. Tapi ketika Nabi alaihi salatu wassalam mempraktekkan tata cara wudhu ini, beliau menambahkan dengan adanya berkumur-kumur dan istinsyak. Istinsyak itu artinya menghisap air ke hidung. Padahal berkumur-kumur dan istinsyak itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Al-Qurannya hanya membasuh wajah saja Tapi penjelasan atau praktek Nabi SAW tersebut Menjelaskan apa yang diterangkan dalam Al-Quran secara lebih rinci Bahwa yang dimaksud dengan basuhlah wajah-wajah kalian Itu mencakup membasuh bagian dalam, dalam dari wajah bagian dalam dari wajah itu adalah bagian dalam mulut dan bagian dalam hidung karena mulut dan hidung dua-duanya ada pada wajah kita dan ternyata bagian dalam hidung dan bagian dalam mulut termasuk bagian wajah yang harus dicuci makanya praktek wudhu dari Nabi SAW ada berkumur-kumur dan ada menghisap air ke hidung dan menyemburkannya. Menghisap air ke hidung disebut istinsyak dan menyemburkannya disebut istinsar. Nah inilah eh, yang penjelasan yang lebih rinci dalam hadis tentang tata cara wudhu yang global. Kemudian di dalam Al-Quran jumlah membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap rambut, eh, mengusap kepala dan membasuh dua kaki. Juga tidak dijelaskan berapa kali membasuhnya. Lalu Nabi SAW merinci sekian kali, tiga kali. Boleh satu kali atau boleh dua kali, tapi umumnya adalah tiga kali. Nah, seperti itu, itu menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah merupakan penjabaran yang lebih rinci tentang Al-Quran Sehingga sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi SAW merupakan penjelas dari Al-Quranul Karim yang tanpa penjelasan dari sunnah tersebut Maka Al-Quran tidak bisa difahami secara benar Karena apa? karena satu-satunya alat untuk bisa memahami Al-Quran secara benar adalah hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasul Sallallahu memahami ayat-ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan bimbingan wahyu. Semua ucapan beliau baik tentang eh, agama secara keseluruhan atau penjelasan beliau tentang isi atau penjelasan Al-Quran itu semuanya bersumber dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala bukan dari hasil ijtihad Nabi Muhammad itu sendiri bukan Allah menjamin hal ini dalam Al-Quran dalam surah An-Najm ayat-ayat yang awal Allah menyatakan wa ma anil hawa in huwa illa wahyu yuha Wa mayantiqu anil hawa dan tidaklah beliau yaitu Nabi SAW itu berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyuha Semua pembicaranya itu tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi semua penjelasan beliau tentang Al-Quran bukan hasil istihad ra'yu beliau. Tapi itu merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sumber agama. Agama bukan hasil olahan otak manusia. Agama bukan hasil istihad rakyu manusia, tapi agama ini adalah wahyu dan wahyu dari Allah itu bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi saw. Oleh karena itulah maka wajib bagi setiap tolabatul ilm bagi setiap tulabul ilm untuk rujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan rujuk kepada kitab Allah dan sunnah Rasul itu dengan cara menghafalkannya, menelaahnya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Allah berfirman dalam surah Sad 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakkaru ulul albab ulul albab inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau hai Muhammad dengan penuh barokah agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, mempelajari ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran dari hal ini. Oleh karena itulah maka siapa yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Orang itu dijamin tidak akan binasa Tapi sebaliknya siapa orang yang berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah Maka Allah akan memberikan sanksi dunia dan akhirat Di, dua, di dunianya Allah akan memberikan kehidupan yang sempit kepada orang itu di akhiratnya Allah akan mengumpulkan orang itu dalam keadaan buta Coba lihat penjelasan Allah dalam Al-Quran itu sendiri dalam surah Toha ayat 123 dan 124 Allah berfirman فَمَنِتَّمَا هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما هشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Kata Allah, maka siapa orang yang mengikuti petunjukku Yang dimaksud petunjukku, petunjuk Allah adalah Al-Quran Yang kemudian di rinci dengan hadis yang sahih. Maka siapa orang yang mengikuti petunjuk dari aku yaitu mengikuti Al-Qur'an, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Sebaliknya, man a'rada an dzikri, siapa orang yang berpaling dari peringatanku? Zikri atau peringatanku yang dimaksud di sini Al-Qur'an. Siapa orang yang berpaling dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dongka maka baginya akan ada kehidupan yang sempit dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta lalu orang itu berkata rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira ya Allah Kenapa engkau mengumpulkan kami dalam keadaan buta padahal dulu ketika di dunia kami melihat Kata Allah kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah karena dulu waktu di dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami tapi engkau melupakannya. Demikian pula lah pada hari ini engkau dilupakan. Oleh karena itulah maka orang yang berpaling dari kitab Allah akan merasakan kehidupan yang sumpek dan sempit di dunia Sebaliknya, orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dadanya akan lapang, hatinya akan tenang, jiwanya akan tentram. Sekalipun dia dalam keadaan fakir atau miskin umpamanya, tapi tetap seorang mukmin dia akan menjadi manusia yang paling dadang lapak, yang paling lapang dadanya, paling tenang hatinya dan paling uh, nyaman perasaannya karena apa karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang baik kepada dia di dunia dan pahala yang begitu banyak dan besar di akhirat Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97 kata Allah man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Siapa orang yang melakukan amal soleh baik laki-laki maupun wanita dan dia mumin, dia iman dan beramal soleh maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Dan kami akan membalas mereka dengan pahala karena kebaikan yang pernah mereka amalkan dulu ketika di dunia. Orang yang beriman dan beramal soleh adalah orang yang mengaplikasikan Quran dan Sunnah. Sebab apa? Pertama, sering-sering-sering kita bahas, iman itu lahir dari ilmu tentang kitab dan sunnah. Orang yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah, berilmu tentang Quran Sunnah, pemahaman atau ilmu tentang Quran Sunnah akan melahirkan iman yang hakiki. Iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang asri, yang sebenarnya. Bukan yang semu, bukan yang lemah. Karena apa? Karena berlandaskan ilmu. Lalu diaplikasikanlah ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah ini dan semua perwujudan atau pengamalan dari ilmu Quran Sunnah itu disebut amal soleh. Amal soleh adalah semua amal yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah itu amal soleh. Nah, orang beriman dan beramal soleh, baik laki ataupun perempuan, oleh Allah akan diberikan kehidupan yang baik sebagaimana Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 97 tadi. Timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan al-hayatu thayyibah? Kehidupan yang baik. Sebagaimana firman Allah, nahu hayatan thayyibah." Kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik itu? Para ulama di antara Syekh al menjelaskan, "Al-hayatu thayyibah hiya insyirahu sadr." wa tuma'ninatul qalb hatta walau kana al-insan fi asyaddi faqr fa innahu mutmainul qalb munsharihul sadr Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang disertai dengan dada yang lapang, hati yang tenang. Sekalipun dia berada di dalam kefakiran yang amat sangat, tapi tetap dadanya lapang dan hatinya tenang. Kemudian, ya seluruh kesulitan hidup yang dia alami dia hadapi dengan kesabaran. Dan sabar itu baik akibatnya bagi dirinya dan ketika Allah menganugerahkan nikmat dalam kehidupannya dia hadapi dengan sikap syukur dan syukur itu baik bagi dirinya. Dan hanya orang mumin yang seperti ini. Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam sahih Muslim dalam kitab Zuhad bab al-mu'min amruhu kulluhu khairun Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khairun wa laisa dzaaka li ahadin illa lil mu'min In asabathu dharra sabara fakana khairal lah wa in asabathu sarra syakara fakana khairal lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin. Karena semua urusannya itu baik, tidak ada yang buruk. Dan hal ini tidaklah layak dimiliki kecuali hanya oleh orang mukmin. Selain orang mumin gak akan punya karakter yang menajubkan itu. Kenapa seluruh orang mumin urusannya baik tidak ada yang buruk? Lalu Nabi saw merinci, apabila orang mumin itu ditimpa kesulitan, penderitaan, ujian, cobaan, musibah, dan yang sejenisnya, Sobaro, dia akan bersabar menghadapi semua itu Wakfakan maka sabar itu baik bagi dirinya. Baik akibatnya bagi dirinya. Dan apabila orang mukmin itu dianugerahi kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, maka dia bersyukur atas semua itu dan syukur itu baik akibatnya bagi dirinya. Coba lihat, coba lihat. Tidak ada yang buruk dalam kehidupan seorang mumin bila dia mengalami penderitaan keburukan dia sabar bila dia mengalami kebaikan atau kesenangan dia syukur dua-duanya akibatnya baik bagi dirinya tidak ada yang buruk coba sekarang lihat orang kafir apakah orang kafir apabila ditimpa musibah diberikan penderitaan kanyeri kaperi gitunya Apakah dia akan sabar? Tidak. Orang kafir tidak akan sabar. Dia akan stres, akan depresi, akan sedih. Dunia ini seolah-olah sumpek bagi dirinya. Dia akan berputus asa. Lalu akhirnya apa? Akhirnya dia lari ke tempat yang jauh lebih buruk dia lari ke narkoba, dia lari ke mabuk-mabukan, dia lari ke tempat-tempat hiburan yang maksiat, bahkan banyak di antara mereka yang bunuh diri. Maka itu akibatnya buruk bagi diri. Sekarang sebaliknya. Orang kafir diberi kesenangan diberi kebahagiaan, diberi rizki yang melimpah. Apakah dia bersyukur? Tidak, dia hura-hura dengan uang yang dianugerahkan oleh Allah kepada dia, yang Allah berikan kepada dia. Dia pakai itu uangnya untuk bermaksiat, untuk mencari hiburan-hiburan yang semakin menumpuk-numpuk dosa-dosa dia. Dia sombong dengan kekayaannya, dia arogan dengan jabatan yang dimilikinya. Itu orang yang jauh dari keimanan seperti itu. Diberi anugerah, kekayaan, kebahagiaan, kesenangan. Dia kufur atas nikmat itu ketika diberikan musibah kanyeri kapurih teh tadi dia bukannya bersabar malah berputus asa dari dari hal itu. Oleh karena itulah maka Orang kafir, orang yang jauh dari keimanan itu selalu berakibat buruk bagi dirinya apapun yang dia alami dalam kehidupannya. Tapi orang-orang yang beriman begitu mereka memperoleh musibah, mereka merasakan lezatnya kesabaran. Lalu hatinya pun lapang dada dan dia merasa dengan musibahnya memperoleh anugerah Anugerah dari sisi apa dan dalam bentuk apa? Dalam bentuk dengan bersumber dari keterangan Rasul sallallahu alaihi wasallam musibah yang dialaminya menggugurkan dosa. Musibah yang dialaminya melahirkan pahala atas kesabarannya. Musibah yang dialaminya membuat doanya makbul kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang dialaminya menyebabkan dia tambah-tambah dekat dengan Allah Azza wa Jalla sehingga dengan semua itu lapanglah hatinya karena dengan musibahnya dia memperoleh keuntungan yang sangat besar berupa gugurnya dosa, berupa nambahnya pahala, berupa dikabulkannya doa, berupa ditingkatkannya derajat oleh Allah ke, tingkat kemuliaan yang lebih tinggi, berupa berupa berupa dan banyak berupa hal-hal yang positif yang lainnya. Oleh karena itulah maka akibat yang dialami oleh orang mukmin dari apapun dia akan tetap berakibat baik. Musibah berakibat baik, anugerah juga berakibat baik bagi dirinya. Dikisahkan ya, seorang imam besar, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala, imam ahli hadis, imam ahli fiqih, Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala penyusun kitab Bulughul Maram, penyusun kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari dan seabrek kitab-kitab yang lainnya yang menunjukkan keluasan ilmu dan kedalaman pemahamannya. Beliau salah seorang ulama Syafi'iyah dalam masalah fiqih Beliau karena keilmuannya diangkat menjadi qadhi di negerinya pada saat itu di negeri Mesir menjadi hakim agung. Sebagai hakim agung beliau dihormati orang. Beliau dimuliakan kemana-mana dihargai orang. Dan beliau pun orang yang kaya memakai pakaian yang bagus-bagus memakai kendaraan terbagus pada zamannya, kendaraan terbagus pada waktu itu, sekarang mah disebutnya delman. Delman teh hauh kendaraan mewah pada saat itu. Kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan gitu ya. Kalau ada debu terhalang oleh dinding dari delmannya yang ditutupkan. Nah Imam Ibnu Hajar suatu saat Beliau sedang berada di atas kendaraannya. Di tengah jalan beliau bertemu dengan seorang Yahudi Zayyad. Eh, Yabi Uzzaid. Yahudi ini penjual minyak. Dan umumnya penjual minyak kumal, dekil, and dekucel. Ya kumuh, ya dekil, ya kucel, ya kotor ia juga miskin. Karena kadang-kadang minyaknya laku, kadang-kadang tidak. Teriak-teriak, menawarkan dagangannya, keringetan, debu bercampur dengan minyak yang mungkin kadang-kadang menciprati badannya atau pakaiannya menambah kesan kumal pada dirinya. Si Yahudi ini menghentikan kendaraan yang ditunggangi oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kemudian dia berkata, "Ya wahai hakim, inna yakum yaqulu ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Wahai imam, wahai tuan hakim, Sesungguhnya Nabi kalian pernah berkata, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini penjara bagi orang mukmin tapi surga bagi orang kafir. Ini Yahudi tapi hafal hadis. Sementara kaum muslimin ngaku muslim tapi banyak yang gak hafal hadis ini. Tapi itu Yahudi hafal hadis. Dan hadis ini benar sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam terdapat dalam kitab Sahih Muslim dalam kitab Zuhud dengan sanad yang sahih. Lalu kata orang Yahudi wa anta qadi qudat fi Misr wa anta fi hadzal mawkib wa fi hadzal na'im wa ana fi hadzal adab wa hadzal syiqaq. Sekarang kita lihat engkau wahai Tuan Hakim, Hakim Agung di Mesir, engkau berada di atas kemewahan, di atas kendaraan, di atas kenikmatan, kesenangan dan kebahagiaan. Seolah-olah eh, dunia ini surga bagi Anda. Perlahan Anda kata Anda orang mukmin. Adapun saya yang kata Anda orang kafir hidup bagikan di penjara hidup dalam kesulitan, dalam penderitaan. Kok terbalik ya antara hadis ini dengan kenyataan kata dia. Hadis menyatakan dunia ini penjara bagi orang mukmin tapi surga bagi orang kafir. Kok kenyataannya saya yang kata Anda orang kafir hidup bukannya bagi di surga tapi hidup bagikan di penjara. Anda yang kata Anda orang mukmin hidup bukannya bagikan di penjara tapi hidup bagikan di surga. Senang, happy, bahagia ya. Itu yang ditanyakan oleh Yahudi ini. Untunglah pertanyaan ini diajukan kepada seorang imam besar yang berilmu yang apabila pertanyaan ini diajukannya kepada orang awam dari kalangan orang muslim bisa-bisa nggak -bisa, bisa jawab. Apa kata Imam Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullah? Beliau berkata, "Ana fima ana fihi min at-taraf wan na'im yu'tabaru bin nisbah ila na'imil jannah sijna wa ma anta bin nisbah lis-syaqa alladhi anta fihi" yu'tabaru bin nisbah li adabin nari jannah. Adapun aku kata Imam Ibnu Hajar dengan kemewahan yang aku rasakan dengan kebahagiaan yang aku alami sekarang di dunia tapi dibanding kebahagiaan akhirat di surga nanti apa yang aku alami ini ibarat penjara nggak ada apa-apanya tapi engkau hai Yahudi dengan kesulitan, penderitaan, kanyeri kaperih yang kamu rasakan sekarang di dunia, tapi apa yang kamu alami sekarang dibanding adab akhirat nanti, kamu ini sekarang ibarat di surga nih. Dibanding adab akhirat nanti. Itu maknanya. Mendengar ucapan dari Imam Ibn Hajar ini, si Yahudi berkata, Asyadu an la ilaha illallah, wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Dia berkesyahadat Mengucapkan dua kalimat syahadat, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Yang dimaksud aku bersaksi bukan menyaksikan zat Allah bukan. Coba apa artinya asyhadu an ilaha illallah? Itu aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Yang disaksikan bukan zat Allah, tapi yang disaksikan keesaan Allah. Allah adalah satu-satunya sembahan. Makanya kalau umpamanya ada orang yang nanya kepada kita, kapan kamu menyaksikan Allah? Ah, bohong tuh. Itu orang sudah kafir itu, yang bertanya seperti itu. Itu orang sudah keluar dari Islam itu bisa-bisa ateis itu nggak percaya tentang adanya Allah hanya karena Allah tidak bisa disaksikan di dunia dengan mata kepala sendiri. Yang disaksikan oleh kita itu bukan zat Allah karena Allah tidak bisa dilihat di dunia. Allah hanya bisa dilihat di akhirat nanti itu pun hanya oleh orang-orang mukmin sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Allah berfirman, "Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Pada hari itu di hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang sumringah, bercahaya, berbahagia karena mereka bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Walilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan ada balasan kebaikan dan ada bonus, ada tambahan. Lalu Nabi SAW bersabda, yang dimaksud azziadatuha azziadatuhuna yani an-nadharu ila wajhillahil karim. Yang dimaksud nikmat bonus, nikmat tambahan yang dimaksud dalam ayat itu adalah bisa melihat kepada wajah Allah yang mulia. Nah, baru di akhirat bisa dilihat. Di dunia enggak bisa. Zat Allah. Sehingga asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah, maksudnya kita menyaksikan keesaan Allah. Allah esa dalam hal peribadatan, dalam hal penyembahan. Satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah. Itu yang diucapkanlah Yahudi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lalu dia masuk Islam di hadapan Al Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Nah inilah kelapangan dada seorang mukmin besar sekali berimam Ibnu Hajar bisa menularkan atau mengimbaskan keyakinannya kepada orang kafir hanya dengan seba, sebaris kalimat kata Imam Ibnu Hajar Aku walaupun bahagia senang eh kesenangan di dunia ini dibanding kesenangan akhirat di surga nanti sekarang mah ibarat penjara tuh ya Sebaliknya kamu walaupun kamu menderita eh dibanding adab akhirat mah di nanti eh bagi kamu sekarang mah ibarat di surga tuh. Nah, itu hanya dengan kalimat itu tersentuhlah hati dan perasaan orang itu lalu kemudian masuk Islam. Oleh karena itu seorang mukmin akan selalu berada dalam kehidupan yang baik baik di dunia ataupun di akhirat dan sebaliknya orang kafir akan selalu berada dalam kehidupan yang buruk baik di dunia ataupun akhirat dan akan mengalami kerugian yang besar sebagaimana ayat menyatakan wal asri innal insan lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasubil haq wa tawasubil sabr Sungguhnya kata Allah wal asri demi waktu asar innal insan lafi khusrin Sesungguhnya manusia itu pasti, pasti, pasti rugi. Tiga kali Allah menekankan kepastian ruginya seorang manusia dalam ayat ini, dalam dalam surat ini. Ditekankan tiga kali. Penekanan pertama karena diawali oleh sumpah wal asri dan sumpah ini maknanya takid atau taukid, menguatkan, menekankan. Kedua adanya huruf inna yang disebut juga huruf taukid. Innal insana yang ketiga, lafi khusrin ada huruf lam tauqid, lafi khusrin. Makanya pasti ruginya manusia oleh Allah ditekankan tiga kali, rugi rugi rugi. Kecuali orang yang memiliki empat sifat. Pertama iman, kedua amal soleh, ketiga tawasobil hak, dakwah, mewasiatkan kebenaran, dan yang keempat sabar. Orang yang memiliki keempat itu hanya orang mukmin. Orang kafir nggak memilikinya. Orang kafir nggak beriman, orang kafir nggak beramal soleh, orang kafir nggak dakwah, orang kafir nggak sabar. Makanya rugi dia. Sebagaimana ayat ini, wal asri innal insana lafi khusrin. Oleh karena itu orang-orang kafir mereka menyia-nyiakan agama Allah. Mereka tidak pernah mengecap manis dan lezat serta nikmatnya meyakini dan mengamalkan agama Allah. Mereka itu ibarat orang yang membangun gubuk lalu tak lama kemudian gubuk itu runtuh kembali. Itu orang-orang kafir. Adapun orang-orang mukmin mereka berada dalam kenikmatan, kelezatan, kesenangan dan kebahagiaan bagaimanapun keadaan mereka di dunia. Mereka hatinya selalu terkait kepada qada dan qadar Allah. Kalau mereka diberikan musibah, mereka yakini itu adalah teguran atau kasih sayang Allah. Yang melahirkan gugurnya dosa dan melahirkan banyaknya pahala bagi dirinya. Kalau umpamanya mereka memperoleh kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, mereka mensyukurinya Dua-duanya baik sabar atau syukur menghasilkan kebaikan yang sangat banyak. Dengan sabar dan syukur dosa gugur. Dengan sabar dan syukur pahala menjadi subur. Dengan sabar dan syukur doa pun menjadi makbul. Dengan sabar dan syukur maka derajat kemuliaan pun meningkat lebih tinggi dari sebelumnya baik di dunia ataupun di akhirat. Berbeda dengan orang-orang kafir Allah mengatakan fa in u'tu minha radu wa illam yu'tu wa illam yu'tu minha idahum ya wa idahum yaskhatun. Orang-orang kafir kalau mereka dibagi diberi bagian dari kehidupan dunia diberi bagian dari kehidupan dunia maksudnya diberi kesenangan di dunia, rizki, pangkat, kekayaan, popularitas, mereka ridho dengan semua itu. Tapi kalau mereka tidak diberikan dunia, maka mereka tiba-tiba marah. Mereka kecewa. Kadang-kadang mereka memprotes kepada Allah Azza wa Jalla. Ada segolongan orang mukmin dengan kadar keimanan yang super lemah. Mereka ibadah, mereka sholat, mereka saum. Salah satu harapannya semoga dengan ibadah dan sholat saum yang dia lakukan, Allah akan menganugerahkan sedikit rizki kepada dirinya. Tapi ternyata rizki itu nggak turun juga. Sementara dia melihat orang-orang kafir bergelimang dalam harta, jabatan, kekayaan, dan seterusnya. Lalu dia pun protes kepada Allah, "Ya Allah, kenapa orang kafir yang begitu ber, e, kekafirannya benar-benar kafir kok engkau, engkau berikan kekayaan, sedangkan aku yang selalu mendekat kepadamu maka tetap berada dalam kemiskinan." Dia kecewa kepada Allah Azza Itu menunjukkan imannya lemah, pemahamannya dangkal dan ilmu dia tentang Al-Quran dan As-Sunnah begitu minim. Sehingga keliru di dalam menetapkan niat ibadah. Ibadah kok ingin kaya di dunia lagi. Kedua, dia mengukur kebahagiaan, kesenangan, kemuliaan kok dengan dunia, dengan harta dan jabatan. Seolah-olah kalau berharta dan berjabatan, oh itu mulia, dimuliakan oleh Allah. Kalau enggak diberikan kekayaan atau jabatan, seolah-olah oh itu dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Keliru dia dalam mengukur ukuran dari kekayaan, ukuran dari kemuliaan, ukuran dari kehormatan di mata Allah Azza wa Jalla. Keliru dia. Coba lihat Nabi Muhammad SAW ahli ibadah. Ibadahnya tiada tanding, tiada banding. Apakah beliau kaya? Apakah rumahnya kayak istana? Apakah beliau hidup bergelimang dalam kemewahan? Makan itu kariam gitu tanya. Untuk korek-korek sok Apakah demikian? Tidak. Beliau seringkali pulang ke istrinya lalu nanya ada makanan enggak? Enggak ada. Ah kalau begitu saya saum aja. Dan beliau seringkali dalam saum hanya meminum air saja, air putih. Seperti itu bukanya, begitu juga sahurnya. Seringkali beliau harus mengikatkan batu dan diketekankannya ke perut, diikatkan dengan kain untuk menahan rasa lapar yang menekan. Coba lihat, apakah beliau dihinakan oleh Allah? Enggak, beliau mulia. Dan kemuliaan itu diukurnya bukan dengan harta, tapi dengan keselarasan dia dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itulah, maka sekali lagi bahwa orang mukmin dia akan memperoleh kebahagiaan, kelapangan dada, walaupun berada dalam kesusahan atau kemiskinan. Karena apa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah yang dia pegang teguh berakibat Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Walhasil wajib kita untuk merujuk dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah untuk meraih kehidupan yang baik dalam kehidupan di dunia ataupun dalam kehidupan di akhirat nanti. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, timbul pertanyaan. Kalau ada orang yang mengatakan bagaimana memadukan antara perkataan bahwa kita itu wajib merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal kita menemukan banyak kitab yang disusun oleh para ulama Lalu para ulama pun berbeda-beda pendapatnya dalam banyak masalah fikih. Ada madhab ini, ada madhab itu. Ada empat madhab besar yang dikenal. Padahal madhab itu bukan hanya empat-empatnya banyak. Tapi yang dikenal hanya empat. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Padahal madhab banyak, ada madhab Bukhari, ada madhab Muslim, ada madhab Sufyan al-Thawri, ada madhab Sufyan bin Uyainah. Para ulama ahli hadis memiliki madhab tersendiri yang berbeda dengan madhab-madhab yang lainnya. Seperti Imam Bukhari punya madhab sendiri yang disebut dengan madhab Bukhari. Madhab Imam Muslim juga begitu. Dan imam-imam yang lainnya juga seperti itu. Tapi yang besar, yang dikenal pada umumnya, khususnya oleh rakyat Indonesia, kaum muslimin di Indonesia, hanya mengenal empat madhab. Hanafi, Hambali, uh, eh, Arafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hanafi mengikuti kepada Imam Abu Hanifah. Maliki mengikuti Imam Malik. Syafi'i mengikuti Imam Syafi'i. Hambali mengikuti Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullahu taala jami'an mereka memiliki kitab-kitab. Lalu bagaimana memadukan antara keharusan kita berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasul dengan madhab-madhab yang ada. Dijawab oleh para ulama bahwa kita katakan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua kita mukmin mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu timbul pertanyaan apa yang dimaksud dengan makna syahadat bahwa Muhammad itu Rasulullah? Maksud dari perkataan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah artinya menta aku akan mentaatinya Mentaati Nabi Muhammad Alaihi Wasallam dalam hal perintahnya membenarkan seluruh informasi yang datang dari dirinya, menjauhi semua yang dilarangnya, dan kita tidak akan beribadah kepada Allah kecuali melalui syariat yang dibawanya. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan madhab saya madhab ini kamu mah madhabnya itu apa maknanya maknanya orang itu di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah mengikuti penjelasan dari madhab ulama yang diikutinya kalau umpama madhab saya madhab syafi'i berarti dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah dia mengikuti penjelasan Imam ash shafi yang ada dalam madhabnya tentang Al-Quran dan As-Sunnah itu. Akan tetapi yang diperintahkan oleh Allah adalah mengikuti Quran sunnahnya. Sehingga apabila kita mendapati salah satu pendapat dalam satu madhab bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka yang harus kita ikuti Al-Quran dan As-Sunnahnya. Bukan pendapat madhabnya. Makanya para imam termasuk Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan in sahal hadis huwa madhhabi. Kalau ada suatu hadis yang sahih maka itulah madhabku. Dalam bagian lain beliau menyatakan law wajadta qawli yukhalifu law wajadta hadisan sahihan yukhalifu qawli fatruku qawli wa khudhu sunnata sunnata nabiikum. Kalau kalian menemukan satu hadis yang sahih yang bertolak belakang dengan ucapanku atau pendapatku, tinggalkan pendapatku dan ambil hadis Nabi kalian. Semua ulama seperti itu, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lainnya. Mereka tidak menginginkan umat Islam yang awam taklid kepada seorang pun kecuali taklidnya hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Syafi'i pun menyatakan tidak halal la yahillu li, li ahadin ay yattabi'a qawli illa annahu ya'lamu min aina akhadtu qawli. Tidaklah halal bagi seorang pun di antara kaum muslimin untuk mengambil mengikuti pendapatku kecuali setelah dia mengetahui dari mana aku mengambil pendapatku tersebut. Maksudnya dari ayat mana dan dari hadis yang mana aku mengambil pendapat seperti itu. Sebab Imam Syafi'i atau imam yang lain-lainnya mustahil ya menetapkan satu pendapat tanpa berdalil dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka kata Imam Asy-Syafi'i tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil pendapatku tanpa dia ketahui ayat atau hadis yang aku jadikan sebagai sandaran untuk mengambil pendapatku tersebut. Oleh karena itulah maka berpegang teguh kepada madhab tidak berarti meninggalkan Quran dan Sunnah. Madhab itu hanyalah kumpulan pendapat yang dijadikan alat untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu di saat alatnya ternyata keliru bertubrukan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka alat ini yang harus disisihkan sebagaimana wasiat para ulama tadi dan ambil Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dalil pokok. Dengan cara seperti inilah maka perselisihan insya Allah akan dihindarkan. Celaan kepada orang yang berbeda pendapat akan bisa dijauhi dan perpecahan pecah belah antara sama kaum muslimin juga insya Allah bisa dihindarkan dengan sejauh-jauhnya sehingga kita tetap dalam keadaan saling toleran di antara sama kaum muslimin yang berbeda dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah selama metodologi yang dipergunakannya tetap sama seperti yang diajar oleh para ulama. Nah inilah penjelasan tentang poin yang ke-10 yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah ke-11, ke-12 dan selanjutnya akan kita teruskan pada hari Selasa yang akan datang. Untuk hari ini cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab apabila ada pertanyaan dipersilakan untuk dikirim lewat SMS atau menelpon kepada nomor yang tadi sudah diumumkan dan mungkin sekarang juga akan diumumkan sekali lagi kepada Akhi Muzayin pembawa acara dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Jazakallah khairan. Terima kasih kepada Ustaz Abu Haidar As-Sunnawi Hafizahullah atas materi yang sangat bermanfaat yang bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan. Semoga kita semua bisa memahaminya dan mengamalkannya. Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kami sampaikan, Anda bisa berpartisipasi langsung dengan kami di nomor telepon 86862637 atau juga bisa mengirimkan pertanyaan lewat SMS ke 081-1227-1476 dan mohon untuk mencantumkan nama dan uh, lokasi Anda. Untuk yang pertama kita coba angkat pertanyaan dari SMS Ustaz. Iya, silakan. Iya, dari Ummu Salman di Blok Jambu. Daerah mana ini Blok Jambu? Batu Jajar. Batu Jajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh jika kita mengamalkan semua pendapat dari suatu hal yang diikhtilafkan? Syukran Iya, pertanyaan dari Ummu Salman, boleh nggak kita mengamalkan semua pendapat yang diikhtilafkan oleh para ulama? Tergantung ikhtilaf itu ada dua. Pertama ikhtilaf tanawu', yang kedua ikhtilaf tadadda Ikhtilaf tanawu adalah ikhtilaf yang menunjukkan beragamnya pendapat tanpa bertolak belakang satu sama yang lainnya. Malah saling mendukung. Ikhtilaf seperti ini bagus dan boleh kita amalkan keseluruhannya karena tidak ada pertolak pertentangan antara satu dengan yang lain. Contoh umpamanya ya, Ketika umpamanya para ulama menjelaskan makna siratul mustaqim dalam ayat ihdinas siratul mustaqim, para ulama ikhtilaf, tapi dengan ikhtilaf tanau. Ada yang menyatakan siratul mustaqim itu Islam. Ada yang mengatakan siratul mustaqim adalah kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ada yang mengatakan bahwa kitab uh, siratul mustaqim itu <clears throat> adalah ilmu dan amal. Ada yang mengatakan siratal mustaqim itu adalah orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Jalan yang ditempuh oleh mereka itulah siratal mustaqim. Nah, contoh-contoh yang tadi itu tidak bertolak belakang satu sama yang lainnya, bahkan saling mendukung. Boleh kita ambil serunya bahwa siratul mustaqim itu maknanya ya kitab Al-Quran dan as-sunnah, ya sunnah Rasul dan para sahabatnya, ya ini, ya ini. Seperti yang disebutkan tadi. Maka itu disebut dengan ikhtilaf tanawu' dan tidak saling bertolak belakang. Kedua, ada yang disebut dengan ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tadad adalah ikhtilaf yang kontradiksi. Yang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka tidak mungkin kita mengamalkan kedua-duanya. Harus kita ambil satu dan tetap toleran terhadap pendapat yang tidak kita ambil. Sebagai contoh, umumnya dalam masalah fikih umpamanya ya, ada yang mengatakan bahwa uh, salat tasbih sebagian ulama membid'ahkannya karena apa? Karena hadis tentang salat tasbih itu Laif bahkan ada yang menyatakan maudhu la aslalahu, tidak ada asalnya. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah seperti juga Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah menyatakan demikian. Tapi ada yang membolehkannya karena orang yang membolehkan itu menyatakan hadis tentang salat tasbih ini derajatnya hasan. Sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah beserta para muridnya dari Urdun termasuk Syekh Ridwan Jami' Ridwan menyatakan hadis ini hasan termasuk Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdis dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin menyatakan hadis ini hasan dan boleh untuk diamalkan sehingga sebagian ulama menyatakan salat tasbih itu sunnah sebagian lain menyatakan salat tasbih itu bidah bidah dan sunnah ini kontradiksi musuh besar atau contoh umpama Imam Syafi'i menyatakan kunut subuh itu sunnah, imam yang lainnya menyatakan kunut subuh itu bid'ah. Ini bertolak belakang. Mungkin nggak kita amalkan kedua-duanya? Nggak mungkin. Harus salah satu. Nah, mana yang harus kita pilih? Yang harus kita pilih adalah mana yang menurut kita lebih kuat dalilnya, argumentasinya daripada yang lainnya. Itu kita ambil berdasarkan ilmu yang sampai kepada kita dan tetap ihtiram atau menghormati, menghargai ulama yang pendapatnya tidak kita ambil. Jadi tidak boleh perbedaan pendapat seperti ini walaupun kontradiksi dijadikan sebagai penyebab timbulnya perselisihan dan permusuhan di antara sama kaum muslimin. Karena apa? Karena di kalangan para ulamanya sendiri memang ikhtilaf. Kalau ikhtilaf dari merekanya dan mereka tidak berantem, kenapa kita hanya mewarisi ikhtilafnya tapi tidak mewarisi toleransinya? Kita warisi kedua-duanya ikhtilafnya kita warisi, toleransinya juga kita warisi semuanya, ya. Jadi demikian Ummu Salman wallahu a'lam bissawab. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kepada kepada para pendengar Radio Roja, kalau Anda mau bertanya lewat telepon ke 022 868 62637. Sementara 081 1227 1476 itu hanya melayani SMS. Ada pendengar yang akan bertanya lewat telepon, Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa nih, Pak? Di mana? Dari Yang di Raja Wali. Panjang Raja Wali, silahkan. Mangga panjang, rada tarik panjang, rada cakat karena teleponnya. Uh, ini Pak, uh, saya eh, punya penyakit sesak nafas habis dioperasi. Panjang. Panjang, mohon maaf mohon tidak maaf. kedengaran panjang. Agak keras ini ya. Iya, mungkin. Assalamualaikum. Salam. Salam silakan, tapi agak keras panjang ya. Mas saya dulu ini saya lagi sakit kalau Aduh mohon maaf yang masih kurang kedengaran nih Suaranya ada kedengaran tapi isi pembicaranya kurang jelas Ininya mungkin iya. Assalamualaikum Iya Waalaikumsalam Kalau salamnya kedengaran Nah ini Pak e, Kalau hudu nggak kuat itu e, eh, Karena sakit itu bisa sama air yang sedikit atau harus tayamum aja Iya, wudhu kalau sakit gitu ya? Iya, yang kedua Pak mau minta doanya, saya udah lama sakit dua tahun setengah lebih karena operasi. Mau minta doanya supaya bisa saya tagih insya Allah gitu. Iya. Assalamualaikum iya. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Panjang ya? Iya. Di? Raja Wali. Panjang di Raja Wali yang sedang sakit ya. Para pendengar Radio Roja Mohon doanya dari semuanya ya mudah-mudahan Pak Enjang disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla diberi kesabaran dan ketabahan sakitnya mudah-mudahan menggugurkan dosa-dosanya ya, mengundang turunnya pahala yang besar dan banyak dari Allah karena kesabarannya meningkatkan derajatnya kemuliaannya di mata Allah azza wajalla dunia dan akhirat ya la ba'sa tahurun insyaallah Eh, semoga Allah cepat men menyembuhkan Pak Enjang ya dengan segera. Pertanyaan Pak Enjang sedang sakit, lalu tidak kuat kalau harus berwudu ya. Baik dengan air eh, dingin ataupun dengan air hangat. Pertama panjang kalau bisa e, kalau tidak bisa dengan air dingin boleh dengan air hangat panjang ya. Panjang umpamanya nahir cai gitu tanya eh, apa nyuruh siapa istrinya, anaknya atau siapa yang ada di rumah, kemudian berwudulah dengan air hangat tersebut. Tapi kalau dengan air semuanya baik air dingin ataupun air hangat eh, tidak bisa karena sakit menyebabkan umpet tambah parah, ya bisa sih bisa tapi tambah parah, maka boleh bertayamum dan tidak harus memaksakan diri berwudu dengan air. Ya bertayamum aja karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan uh, apa uh, wa in kuntum mardha uh, eh, au ala safarin au jaa ahadu minkum minal ghaid au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu kalau kalian sakit atau safar berada di perjalanan atau uh, kalian habis buang air besar, uh, eh, buang air besar atau ha habis berhubungan dengan istri, falam tajidumaan lalu kalian tidak memperoleh air, fatayam fatayammamu dan taiba maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Wamsahu biwujuhikum wa aidikum minhu maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan tanah yang baik ter tersebut. Jadi apabila panjang tidak memungkinkan mengetahui uh, menggunakan air untuk berwudu, silakan bertayamum, tepukan kedua telapak tangan ke tanah ya, usapkan ke wajah, langsung usapkan ke tangan sampai pergelangan dua-duanya, hanya satu kali usapan dan satu kali tepukan. Semoga Pak Enjang segera disembuhkan oleh Allah dan disabarkan oleh Allah menerima musibah ini. Wallahu alam bisawab. Silakan. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon kembali dari Ibu siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dari Ibu siapa di mana Bu? Ibu Yati di Balai Enda. Silakan Bu Yati. Ini Pak Ustaz mau tanya ya masalah asuransi beasiswa. Hmm. Apa hukumnya Pak Ustaz? Iya. Nah, dengan ini satu lagi Pak Ustaz. Dengan arisan gitu Pak Ustaz hukumnya juga apa gitu. Iya, iya, mangga, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi <coughs> iya. Ibu Yati di Balai Endah menanyakan dua hal. Pertama asuransi, kedua arisan ya. Tentang asuransi Ibu diomat-omatkan ulah <laughs> ulang ngiringan. Baik itu asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan atau asuransi-asuransi yang lainnya gitu ya. Karena apa? Karena ada beberapa penyimpangan di dalam asuransi. Uh, di antara penyimpangannya pertama ada yang disebut dengan aspek uh, unsur maisir, unsur judi, yaitu uh, me mengeluarkan uang yang sedikit dengan harapan untuk memperoleh uh, uang atau balasan yang jauh-jauh jauh lebih banyak gitu ya. Kan kita umpama asuransi itu begitu, umpama 10 tahun dengan nilai e, tanggungan 100 juta gitu ya. Nah kita 100 ribu, 100 ribu sebulan gitu ya. Baru 5 bulan umpamanya ya sudah e, ada kecelakaan atau ada ada ada musibah, maka kita memperoleh tanggungan 100 juta padahal premi yang kita eh, setorkan baru 500 ribu. Nah rata-rata orang yang asuransi kan seperti itu. Dan itu sama dengan prinsip judi. Allah menyatakan wala tamnun tastakthir. Janganlah kalian memberi sedikit karena ingin memperoleh ingin memperoleh balasan yang lebih banyak. Itu pertama. Kedua, ada aspek aspek e, eh, goror namanya ketidakjelasan berupa uh, status uang ya status uang yang uh, melebihi dari premi yang kita setorkan itu apa statusnya hadiah bukan ya uh, pinjaman juga bukan gitu ya uh, gadai menggadai juga bukan jual beli bukan itu gharar itu ketidakjelasan itu disebut gharar tadi dan itu termasuk hal yang diharamkan dan yang ketiganya kadang ada asuransi yang mengandung unsur ribanya. Maka jangan ibu ya, tidak boleh. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana arisan? Arisan tidak dikenal di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Para ulama sendiri ikhtilaf dalam menanggapi arisan. Sebagian ada yang melarang dan sebagian ada yang membolehkan. Adapun yang melarang ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah sistem uh, arisan tidak dikenal di zaman Nabi dan para sahabatnya. Yang kedua, status dari uang yang diperoleh oleh orang yang menang arisan itu juga tidak jelas. Umpamanya kita uh, menang pertama kali gitu ya. Yang uh, kita stornya nya cuma 50 ribu tapi dapatnya sejuta. Yang 950 ribu itu statusnya apa? Hadiah bukan. Uang kita bukan, dah kumpulan dari uang orang gitu ya. Pinjaman juga bukan. dari kerak pinjaman mah ada ada akad tersendiri gitu ya. Menggadai juga bukan. Pokoknya bro WK orang. Ini ketidakjelasan. Dan ini termasuk salah satu di antara uh, yang masuk kepada gharar tadi. Maka sebagian ulama mengharamkan ini seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kedua ada pihak yang ulama yang membolehkan juga. Seperti Syekh al membolehkan karena tidak bertolak belakang dengan prinsip la dharara wa la dirara. Tidak memberi madharat dan tidak dimadharatkan oleh orang lain. Nah, oleh karena itu dalam arisan tidak ada orang yang dirugikan. Judi bukan karena tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Itu uang-uang dia sendiri. Cuma bedanya eh, kadang uangnya itu ada yang apa namanya dapat di belakangan, ada yang dapat awal. Maka kata beliau, selama tidak melanggar prinsip la dharara wa la dirara itu dibolehkan, asal sebalik sebaiknya tidak dikoclok. Walaupun dikoclok tidak dilarang, tidak e, diharamkan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga suka mengundi istri-istrinya ketika beliau akan bepergian safar. Istri mana yang akan dibawa itu diundi, dikoclok gitu ya. Nah itu tidak masalah untuk diundinya, tapi e, apa namanya sebaiknya sebaiknya berikan e, uang itu kepada siapa yang paling membutuhkan saat itu. Nah itulah yang diberi untuk menang pada saat itu. Walaupun berakibat semua anggota nanti ngaku paling paling butuh, wah saya paling butuh, paling butuh, paling butuh. Akibatnya seperti itu ya. Nah, jadi berdasarkan hal ini sebagian ulama ada yang membolehkan masalah itu. Jadi begitu Ibu eh, ada ikhtilaf memang di kalangan para ulama tapi lebih selamat bagi kita untuk tidak. Tapi andai eh, di dalam arisan ini ada maslahat yang lain uh, umpamanya sebagai media untuk silaturahmi, ada pengajian juga. Kalau nggak ada arisan nggak pada nggak pada datang tuh umpamanya ya pengajiannya gitu ya. Ada dijadikan sebagai alat untuk meraih kebaikan yang lain maka boleh nggak apa-apa. Begitu Ibu Yati di Balai Endah, wallahu a'lam bishowab. Ya kembali ada penanya lewat telepon Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa di mana Pak? Dari Pak Solihin di Cimahi. Pak Solihin nih? Ya? Iya. Iya, mangga Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mangga Pak Solihin. Uh, pertanyaan saya uh, ketika kita akan mandi kemudian kita niatkan untuk sholat akan tetapi mandinya tidak mandi seperti mandi eh, janabat. Tentunya mandinya mungkin keseluruhan termasuk kepalanya dibasuh itu. Apakah ketika kita mandi seperti itu kemudian kita selesai mandi kemudian nggak nggak perlu wudhu kembali? Apakah eh, itu sudah sah untuk <clears throat> melaksanakan sholat, tapi sebelumnya sudah udah menyatakan untuk untuk sholat gitu. Uh, demikian, terima kasih. Jazakallah khairan. Wah oh, iya. Iya, pertanyaan dari Bapak Solihin di Cimahi tentang mandi ya. Nabi saw oleh Ibnu Abbas dikatakan karena Rasul sallallahu la yatawaddau ba'dal ghusli. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu setelah mandi. Lalu para ulama ahli fikih menjelaskan apa yang dimaksud dengan mandi. Mandi itu artinya meratakan air ke seluruh tubuh. Tidak ada satupun bagian dari tubuh ini yang terlewat. Dari mulai ujung rambut sampai kutu-kutu nak sampai ujung kaki dengan rombehenana semuanya itu terbasahi bagaimanapun caranya baik caranya dengan gayung yang dibanjur melalui shower atau nyebur ke danau umpamanya nyebur dengan niat mandi maka itu sudah sah mandinya dan setelah mandi seperti itu tidak perlu untuk berwudu kembali karena Nabi SAW dikatakan seperti itu, la yatawaddu ba'dal ghusli. Tapi kalau mandinya seperti itu, maka dia tidak memperoleh pahala mengamalkan sunnah dalam hal mandi. Adapun kalau kita mulai yang lebih afdol, yang lebih utama adalah lakukan sunnah Nabi dalam hal mandi. Berupa diawali dengan berwuduk terlebih dahulu seperti wudu musolat dengan dua cara Cara pertama wudhu seperti mau sholat sampai kakinya lalu dibanjurkan air ke seluruh tubuhnya. Lalu diratakan dan setelah itu tidak perlu untuk berwudhu lagi. Atau cara yang kedua berwudhu seperti wudhu mau sholat kecuali kedua kaki. Kedua kaki nanti diakhirkan. Jadi setelah berwudhu sampai eh, mengusap rambut dan telinga setelah itu mandi aja diguyur gitu ya Nah nanti di akhir mandi dicuci kedua kakinya. Maka dia memperoleh dua pahala. Pahala pertama adalah pahala mandinya. Pahala kedua adalah pahala menerapkan sunnah Nabi dalam hal mandi. Tetapi kalau seseorang tidak menerapkan sunnah Nabi dalam hal mandi yaitu tidak berwudu dulu langsung mandi dan seluruh eh, tubuhnya terbasahi maka dia sudah dianggap mandi dan mandi itu lebih uh, lebih apa mencakup daripada wudhu. Oleh karena itu tidak perlu berwudhu lagi dan boleh langsung untuk melakukan sholat sebagaimana hadis tadi menyatakan karena Rasul sallallahu la yatawaddau ba'dal ghusli. Kecuali kalau mandinya mandi anak muda sekarang laki-laki gitu ya. Mandinya itu rambutnya enggak enggak dibasahi, maka itu bukan mandi gitu ya secara syar'i. Nah, karena apa? Karena ada bagian tubuh yang tidak dibasuh yaitu rambutnya. Maka kalau mandinya seperti itu tidak boleh langsung sholat tapi wajib untuk berwudu terlebih dahulu kalau mau sholat. Demikian Bapak Solihin di Cimahi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ada penanya kembali lewat telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Pak? Dari Pudin Ahmad. Di? Pudin Ahmad dari De di Ponogoro Pak. Ponogoro, iya, ya, ya silakan ya. Pak Sarifudin Ahmad. Ya, saya ini Ustadz masih ada dilematis ya menyikapi kalau jadi PNS itu kan penggajiannya negara itu mendapatkan uangnya itu tadi di berbagai sumber hmm. ada yang dari yang haram dari yang halal gitu. Nah bagaimana itu hukumnya Ustaz? Iya. Karena kan ada pajak dari babi, peternakan babi, dari minuman keras, dari pajak dari perbankan, dari macam-macam lah gitu. Iya. Nah itu Ustaz mungkin saya minta penjelasannya ya. Itu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. Syarifuddin Pak Syarifuddin Ahmad di Ponogoro di dekat gedung sate satenya. Ya, bertanya bagaimana kalau kita memperoleh uang dari pihak yang sumber pendapatan pihak itu bercampur baur. Baik pihak itu institusi ya seperti perusahaan ataupun negara atau organisasi atau pribadi. Umpamanya ada pribadi seseorang penghasilannya campur baur, ada yang e, halalnya, ada yang haramnya. Lalu dia memberi kepada kita. Ya, termasuk gaji-gaji PNS, termasuk juga mungkin eh, toko-toko eh, ya supermarket atau minimarket-minimarket gitu ya yang di dalamnya menjual minuman keras, ya, di dalamnya menjual barang-barang haram umpamanya ya. Eh, eh, termasuk juga supermarket tertentu ada yang menjual eh, produk tertentu yang terbuat dari daging babi walaupun dia menuliskan dengan tulisan yang besar ini ada mengandung babi umpamanya tapi menjual barang haram tetap hasilnya haram sebuah hadis sahih riwayat Imam Al-Baihaqi menyatakan innallaha idza harrama syai'an harrama thamanah Sungguhnya Allah kalau mengharamkan sesuatu maka haram juga hasil dari sesuatu itu, keuntungan dari sesuatu itu. Maka uh, haram pula. Nah, sekarang bercampur baur antara sumber yang halal dengan yang haram. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ambil ya, baik itu hadiah, pemberian, apalagi gaji dan kita niatkan untuk mengambil dari usaha atau sumber yang halalnya saja. Karena bendanya ya e, uangnya itu sendiri kan tidak bisa tidak bisa kita pisah-pisahkan oh ini uangnya yang e, benda uang ini dari halal ini haram enggak enggak bisa. Dan kita tidak tahu juga apakah ini diambil dari yang halal atau dari yang haram. Tapi kita niatkan saja mengambil dari yang halalnya saja dan tidak mengambil dari yang haramnya saja. Termasuk umpamanya koperasi. Koperasi itu juga campur. Ada yang halalnya yaitu usaha-usaha jual beli. Ada yang haramnya yaitu umpamanya ada riba keuntungan dari anggota yang meminjam. Meminjam uang ke koperasi itu. Lalu ada yang Makai bunga gitu kan dikembalikan makai bunga. Itu prinsipnya sama dengan bank Pak, riba. Maka tidak boleh. Nah, sekarang ketika, ketika akhir tahun anggota-anggota operasi koperasi itu memperoleh apa yang disebut dengan SHU, sisa uh, sisa apa? Sisa hasil usaha tahunan, ya. Nah, dari keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh oleh apa? oleh oleh koperasi tersebut dan sumbernya ada yang halal, ada yang haram. Yang halalnya jual beli, yang haramnya upah ribanya. Nah kita ambil yang halalnya, adapun yang ribanya kita minta laporan ke pengurus koperasi ini berapa persen keuntungan dari ribanya. Kita minta laporan dan pasti ada datanya. Oh 5% berarti 5% dari keuntungan yang diberikan oleh koperasi kepada kita itu dari riba sumbernya, maka itu kita keluarkan. Kita pisahkan jangan sampai kemakan oleh kita karena memakan uang riba dosanya itu uh, gede banget sekecil-kecil dosa riba ya dosa merentenkan membungakan pinjaman kepada orang lain sekecil-kecil dosa riba dosanya sama dengan apabila seseorang berzina dengan ibunya waliyatubillah dan itu merupakan dosa besar ya ah, oleh karena itu maka tidak boleh nah jadi Pak Syarifuddin tadi apa namanya niatkan aja mengambil e, gaji dari negara tersebut dengan meniatkan mengambil dari sumber-sumber yang halalnya wallahu alam bisawab Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon kembali dari Pak Adang di Cimahi. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mudah-mudahan selalu damai Ustaz. Amin amin. Terima kasih. Uh, Ustaz mengenai sholat berjamaah Ustaz ya. Iya. Ini di lingkungan kantor gitu Pak Ustaz. Jadi biasanya kan kita kalau rapat gitu ya. Rapat itu um, harus maraton gitu Halo? Iya, iya, iya, terus Pak. Ya. Kadang kita kalau misalkan kita ninggalin, ketinggalan, akhirnya ya bisa dikomentari salah-salah begitu Pak Ustaz. Nah, barangkali eh, apakah um, itu termasuk ujur? Kita memang berusaha untuk eh, apa salat berjamaah begitu ya Pak Ustaz ya, tetapi ya yeah. kadang-kadang di lingkungan eh, kita harus menyesuaikan. Mohon eh, nasihatnya Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Pak Adang. Pak Adang di Cimahi bertanya tentang mengundurkan sholat berjamaah karena rapat di kantor gitu ya. Taib. E, ketika seseorang mau bekerja di sebuah kantor ada perjanjian. Dan perjanjian itu wajib ditunaikan. Sebagai seorang muslim wajib. Dan menunaikan yang wajib itu, ya, itu harus didahulukan daripada yang sunnah. Sehingga para ulama diantaranya Syaluthaimin juga uh, Lajnah Daimah ketika ditanya boleh enggak seorang karyawan di jam-jam kerjanya melakukan sholat duha Dijawab oleh beliau tidak, tidak boleh haram Karena apa? Karena dengan melaksanakan sholat sunnah Berarti meninggalkan yang wajib yang wajibnya apa? Itu bekerja pada jam kerja. Karena demikianlah janji yang sudah terungkap ketika pertama kali melamar kepada perusahaan tersebut. Jadi kalau itu adalah amalan sunnah, maka tidak boleh untuk dilakukan. Kecuali kalau alam, am, a, a, apa namanya hal-hal ya, yang wajib, amalan yang wajib yang diwajibkan oleh Allah secara syar'i seperti sholat, secara berjamaah, kemudian e, Jumatan, maka itu harus lebih didahulukan daripada menunaikan perjanjian dengan sama manusia. Sehingga kalau ada umpah sebuah kantor atau perusahaan baik swasta ataupun negeri gitu ya yang e, melarang karyawannya untuk e, sholat, untuk jumatan, untuk e, memakai kerudung bagi para wanita, dengan berpegang kepada perjanjian, maka perjanjian kepada manusia itu dinomorduakan daripada kewajiban kepada Allah. Nah, jadi memakai kerudung bagi wanita, ya, salat e, fardu dan salat Jumat bagi para laki-laki itu wajib kewajiban kepada Allah itu harus didahulukan. Maka mendahulukan kewajiban kepada Allah dengan menomorduakan kewajiban kepada manusia itu hal yang harus dilakukan. Nah, sekarang solat berjamaah bagi laki-laki adalah wajib. Bukan sunnah muakkadah. Ini pendapat yang dipegang teguh oleh jumhurul ulama dan dalil-dalil tentang masalah itu wah itu bisa puluhan dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis yang sahih sehingga solat berjamaah dihukumi wajib oleh jumhurul ulama walaupun ada sebagian satu dua person yang menyatakan sunnah muakkada tetapi itu marjuh. Marjuh itu yang lemah uh, dalilnya. Yang lebih kuat adalah salat berjamaah itu wajib bagi laki-laki. Oleh karena itu tidak boleh salat berjamaah ini di, di, digugurkan hanya karena rapat untuk urusan dunia ya kecuali ada kecualinya kalau ya kalau sholat berjamaah di awal waktu ini itu diundurkan bukan karena bukan berjamaahnya tapi karena dari awal waktunya karena menuntut ilmu. Maka itu dibolehkan kalau menuntut ilmu. Adapun untuk musyawarah untuk urusan dunia, maka itu tidak menjadi udur untuk e, meninggalkan sholat berjamaah. Oleh karena itu, kalau umpamanya Pak Adang tadi bisa ya walaupun dengan risiko umpamanya di di baedan gitu ya ku atasan atau dikomentari dengan komentar-komentar yang miring oleh kawan-kawan di rapat tersebut izin saja izin untuk melakukan sholat berjamaah di awal waktu karena ini hak saya gitu untuk menunaikan keyakinan agama saya dan nanti eh, apa namanya kembali lagi kalau seorang anggota rapat minta izin kepada pimpinan rapat untuk umpamanya ke WC gitu ya, maka pasti diizinkan. Maka terlebih lagi untuk umpamanya untuk sekedar sholat. Kadang-kadang ke WC kalau dia sedang sakit perut bisa lebih dari 5 menit, bisa 10 menit izinnya ke WC umpamanya kalau dia sakit perut. Jadi eh, harus lama di WC-nya umpamanya ya. Maka selama itu pula waktu yang dibutuhkan untuk sholat. Kalau untuk ke WC saja boleh. Masa sih ke, ke untuk sholat berjamaah tidak boleh. Walaupun dengan resiko umpamanya dikomentar dengan komentar-komentar miring nggak apa-apa itu bagian dari resiko untuk berpegang teguh kepada kebenaran. Jadi tetaplah Pak Adang minta izin untuk sholat secara berjamaah di awal waktu karena itu insya Allah jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Demikian wallahu alam bisawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Para kepada para pendengar Radio Roja yang akan bertanya lewat telepon kami mohon bersabar terlebih dahulu karena kami akan membacakan dulu pertanyaan lewat SMS. Ada dua eh, kita akan coba angkat dua SMS terlebih dahulu Ustaz. Yang pertama dari pengirim SMS 022935 sekian sekian sekian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Benarkah hadis sohih fi sanad doib fi matan itu sohih sanadnya? Saya ulangi lagi. Benarkah hadis sohih fi sanad doib fi matan itu sohih sanadnya saja sementara matannya bertentangan dengan Al-Qur'an? Iya, ada enggak hadis yang sanadnya sahih tapi matannya bertolak belakang dengan Al-Qur'an. Iya, ini tidak dikenal istilah ini dalam mustalahul hadis ya. Kalau sanadnya sahih, mustahil bertentang isinya bertentangan Al-Qur'an. Kalau tak bertentangan, maka otak orang itu yang mempertentangkan. Sebagai contoh umpamanya ya, beberapa hadis sahih dalam kitab Sahih Bukhari tentang orang yang menghajikan orang tua yang sudah meninggal atau orang yang mensodakohkan e, harta atas nama ibunya yang sudah meninggal dan sejenisnya. Itu sahih hadisnya dalam kitab Sahih Bukhari. Lalu sebagian orang mendoifkan hanya karena isinya dianggap bertentangan dengan Al-Quran. Salah satu ayat yang dinyatakan bertentangan dengan Al-Quran adalah wa insan illa masa. Jadi seseorang tidak akan memperoleh pahala kecuali dari hasil usahanya sendiri, hasil amalnya sendiri. Atau ayat lain menyatakan laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Jadi bagi dia amal ibadah, pahala dari amal ibadah yang dia lakukan dan dosa atas dia juga dari amal kesalahan yang dia lakukan. Jadi seseorang itu tidak bisa memperoleh pahala dari hasil uh, amalan orang lain. Demikian uh, alasan orang yang menganggap hadis itu bertentangan. Nah, yang mempertentangkan itu otak dia. Ya, adapun otak para ulama tidak. Karena apa? Karena pertama, ya, ini tidak bertentangan malah saling mendukung. Anak adalah hasil ikhtiar hasil usaha dari orang tua itu sendiri. Bagian dari hasil usaha, hasil eh, ikhtiar orang tua itu adalah anak itu sendiri. Sehingga kalau si anak beramal, apakah pahalanya ada nggak kecipratan kepada orang tuanya? Ada. Dan hadis banyak menyatakan umpamanya eh, mamin idamatabnu eh, idza matabnu adama in qata amalu ila min Kalau seorang anak ada mati, Putus semua amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini anak soleh ya, yang usahanya, yang ikhtiarnya, yang beramalnya, tapi uh, efeknya ada ke ke ke ayahnya, ke orang tuanya. Demikian juga amal orang tua kepada anak-anaknya. Sebagaimana sering umpamai saya ungkap ketika menjelaskan tentang bagaimana cara untuk mencetak anak dan yang soleh dan soliha. Salah satunya adalah orang tuanya harus terlebih dahulu soleh dan soliha. Karena baik ayat ataupun hadis-hadis yang sohi menyatakan besar sekali dampaknya kesolehan orang tua kepada anak. Contohnya umpamanya ayat yang menyatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum orang-orang beriman dan diikuti ya keimanannya itu oleh anak-anak turunannya kami ikutkan anak-anak itu ke kelompok orang tuanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan ketika menjelaskan hak ayat ini kata beliau Allah subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga anak-anak karena kesolehan orang tua orang tua mereka sekalipun amal anak-anak itu jauh di bawah anak-anak orang tua a amalan-amalan orang tuanya. Itu ya. Ah, itu menunjukkan ada asar, ada dampak yang positif kesolehan orang tua kepada anak. Jadi antara anak dengan orang tua saling saling saling saling mempengaruhi gitu ya. Saling mempengaruhi dengan pengaruh baik yang baik ataupun yang buruk. Oleh karena itulah maka jelas tidak bertolak belakang antara ayat dengan hadis tadi. Jangankan orang tua dengan anak. Orang yang tidak memiliki hubungan keluarga sekalipun Eh, tetap akan eh, bisa memberikan pahala dari amalnya. Contohnya hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Man sana fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, maka dia akan peroleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Jadi umpamanya guru dengan murid, ya si murid memperoleh banyak ilmu dari gurunya lalu si murid itu beramal mengamalkan ilmu yang diperoleh dari gurunya maka gurunya kecipratan pahalanya padahal nggak ada hubungan antara anak dengan bapak hanya guru dengan murid ya te naon tehir te walahir pokona eh, apa namanya tidak ada hubungan kekerabatan antara guru dengan murid tapi dapat pahalanya tetap Apalagi ini anak dengan orang tua selain lebih dekat, lebih erat dibanding guru dengan anak, eh, dibanding guru dengan murid, juga ada hubungan darah, hubungan uh, eh, psikis, hubungan batin, hubungan hati, hubungan perasaan, hubungan berbagai macam hal. Maka pasti akan saling mempengaruhi gitu ya. Oleh karena itu ayat ini dengan hadis tadi itu tidak tidak saling bertolak belakang sama sekali. Kalau ada yang mempertentangkan, maka otak orang itu yang mempertentangkan. Jadi kalau sebuah hadis sanadnya sahih berarti dia diyakini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Rasul tidak mungkin bertolak belakang dengan Al-Qur'an. Kalau ada yang men, me, me, mempertentangkannya pasti dia bukan ulama. Kalau para ulama tidak akan bertolak belakang antara ayat dengan hadis tidak akan dipertentangkan. Jadi demikian wallahu a'lam bissawab. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan lewat SMS dari Ibu Eti di Selacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. wabarakatuh. Maaf keluar dari tema. Bagaimana kalau ada orang yang mau menikah tapi surat cerai dari pihak laki-laki belum beres? Sedang dari KUA syaratnya harus punya surat cerai itu. Tapi untuk menghindari fitnah keduanya mau segera menikah. Apakah diperbolehkan? Apa syarat dan kemana harus menikahkan kedua calon itu? Mohon nasihat dan bimbingannya. Syukron. Iya. Jadi kalau secara syar'i kedua suami istri itu sudah cerai, gitu ya. Cuma urusan yang berkaitan dengan negara belum diurus, belum ke pengadilan sehingga belum ada surat cerai. Lalu baik e, si janda ataupun si duda itu mau nikah lagi. Jandanya kepada laki-laki lain, dudanya umpamanya kepada wanita yang lain. Boleh enggak? Secara syar'i boleh. Dibolehkan saja. Tanpa menunggu turunnya surat cerai. Itu secara syar'i. Kalau menikah lagi dengan orang lain sah ya, sah dan berdalil ibadah tetap. Cuma mungkin dari aspek uh, hukum yang berlaku di negara itu berbeda lagi. Nanti kalau umpamanya si istri ya, si istri belum ada surat cerai walaupun secara syar'i dia sudah cerai, lalu nikah lagi, lalu si suami pertama menggugat. Loh, itu istri saya kenapa dinikahkan gitu ya? Kan sudah cerai. Mana buktinya umpamanya? Umpamanya si suami pertama ini nggak ridho dan dia berniat umpamanya kurang bagus lalu menggagalkan pernikahan dengan yang kedua itu lalu sampai menuntut KUA-nya, menuntut semua orang yang terlibat. Itu secara hukum positif mungkin bisa dilakukan dengan mengatakan umpamanya si suami itu mengatakan itu istri saya mas istri saya kenapa dinikahkan oh kan sudah cerai gitu ya mana buktinya mana surat cerainya Nah, walaupun sebenarnya betul sudah cerai tapi mungkin dia mau cari masalah aja. Akhirnya sampai ke pengadilan. Di pengadilan, ah, pengadilan itu hanya akan berbicara berdasarkan bukti dan fakta. Buktinya menyatakan belum belum cerai, nggak ada bukti cerai. Nanti bisa dihukum itu semuanya. Ya. Oleh karena itu kalau si suami pertama itu se seburuk itu niatnya itu bisa bisa bisa dipidanakan umpamanya ya karena menikahkan istri orang itu bisa dipidanakan umpamanya. Nah, itu paling aspek itu yang perlu di perhatikan. Jadi kalau umpamanya dikhawatirkan begitu lebih baik uh, urus dulu surat cerai gitu ya. Tapi kalau si suami pertama atau istri uh, ya suami pertama terutama ya, suami pertama tidak akan sampai menuntut seperti itu, dia juga akan baik-baik aja. nggak apa-apa, nikah aja sekarang, urusan surat di, di diurus belakangan. Kalau tidak dikhawatirkan ada madarat, silakan nikahkan lagi daripada nanti mereka bermaksiat atau menimbulkan madarat silahkan nikahkan dulu urusan surat cerai nanti belakangan bisa diurus dimusyawarahkan secara baik-baik dengan pihak KUA-nya dengan semua pihak yang terlibat maka insya Allah nggak akan ada masalah wallahu alam bissawab Jazakallah Ustaz atas jawabannya kita angkat kembali pertanyaan lewat telepon dari Umu Iqbal di Mangga Ibu Assalamualaikum Assalamualaikum Mangga Ibu. Halo. Iqbal. Masih nyambung Assalamualaikum. Masih. Kita tutup saja dulu. <laughs> Iya, Umu Iqbal. Iya, kita tutup dulu dari penelpon dari Umu Iqbal. Kami tunggu kembali teleponnya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi oh. wabarakatuh. Dari Pak siapa di mana Pak? Di Pak Kosim. Di? di pasar Kemis babakan utama. Ah, iya, mangga Pak Kosim. Hmm. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng tepang deui tos lami Iya, hatur nuhun lujeng tepang oge Pak Kosim. Selamina sehat walafiat. Amin amin amin. Keluarga. Amin. Selamina kanging tofi hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin, sawang sulna ka Pak Kosim. Amin amin. Atarosana kieu Pak Ustaz. musim mudan muuludancara mudan ayaah anu menjelaskan setiap muurudan keraajaban pelaayaan Alquran itu boleh-boleh saja dengan dasar pegangan anaknya keayaku dalilna dina hadis dina quran anu melarang eta upacara eta kegiatan numawi itu boleh-boleh saja sahur anjeunna teh kakumaha pandangan di Pak Ustadz dina perkos eta Matur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Kosim di daerah Soekarno Hatta <clears throat> pasar pasar kemis uh, ku bahasa Indonesia we Pak Kosimnya yeuna iya, uh, eh, walarananya. uh, Beliau bertanya tentang ada orang yang mengadakan muludan, rajaban, dan seterusnya dengan alasan tidak ada ayat atau hadis yang melarang. Selama tidak dilarang berarti boleh. Iya. Iya, coba tanya Pak Kosim kepada orang itu. Ada nggak larangan jangan kamu sholat tujuh rakaat jam segini? <laughs> jam berapa? Jam setengah jam delapan pagi. Janganlah kamu sholat tujuh rakaat. Ada nggak larangannya? Nggak ada, ya. Nah, nah apakah karena nggak ada? Boleh nggak kita jam segini sholat tujuh rakaat? Sholat naon tujuh rakaat gitu ya? Duha bukan? Eh, subuh bukan <laughs> gitu, maghrib uh, apa zuhur juga bukan. Nah, seperti itu. Uh, ada nggak larangan umpama jangan kalian saum pada malam hari? Nggak ada larangan. Lalu apakah boleh gak saya mau saum mah dari mulai pada isya sampai subuh ngarah ke karaos? Itu bukan saum namanya tapi kerek gitu tanya. Nah, ada nggak larangan umpamanya janganlah kalian menikah sampai sepuluh orang. Ya maksudnya punya istri sampai sepuluh. Ya ada larangan. Ya, yang ada adalah fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa Nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai 2, 3 atau 4 gitu kan, maksimal 4. Tapi ada nggak larangan jangan kamu nikahi sampai sepuluh orang? nggak ada. Lalu boleh nggak menikah sampai 10 orang, istrinya 10? Nggak boleh. Ya. Untuk masalah agama, ada kaidah al-aslu fil ibadati at-tahrim illa maqama dalilun ala amrihi. Pada asalnya ibadah itu hukumnya haram. Tidak boleh kecuali kalau ada dalil yang membolehkannya baru itu menjadi wajib atau sunat gitunya salat hukum asal salat haram gitu gitunya kecuali kalau ada dalil yang memerintahkannya yang memerintahkan itu contohnya salat yang lima waktu tahajud istikharah tahiyatul masjid itu ada dalil yang memerintahkan atau mencontohkannya sehingga menjadi wajib atau sunnah tapi kalau sholat tidak ada uh, uh, apa nak dalil yang memerintahkan seperti jam segini dari sholat umpamanya 10 rakaat jam segini. Ya, duha bukan karena duha mah bukan sekian umpamanya bukan 17 rakaat, uh, maghrib uh, apa subuh bukan, duhur juga bukan, dar jam sakia sholat uh, umpamanya 15 rakaat. Lalu kita tanya, sholat apa? Sholat naon ada sholat mah bagus atau ruku, sujud, isina, nggak ada yang buruk gitu ya. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena apa? Hukum asal sholat haram. Kalau tidak ada perintah, tidak ada contoh, nggak boleh. Nah, baru kalau ada contoh, ada perintah seperti sholat qiyamul lail, salat duha, salat tahiyatul masjid, salat syukur wudu, salat fardu, itu ada dalil-dalil yang memerintahkannya baru jadi wajib atau jadi sunnah tergantung isi dari perintahnya. Kalau nggak ada perintah haram. Nah sekarang gini, apakah perayaan maulid, perayaan itu itu ibadah apa bukan? Lamun teh ibadah mau dilakukan tentunya. Nah, nah naonan ngalakukan lain ibadah gitu kan ya. Pasti dianggap ibadah makanya isinya juga ibadah. Isinya solawatan, isinya ceramah, isinya uh, ini itu pokoknya isinya itu pelaksanaan agama lah gitunya. Maka pasti itu ibadah kalau bukan ibadah mah nanaonan dilaksanakan. Nah, kalau ibadah wajib ada dalil. Itu pertama. Adapun urusan dunia betul al aslu fil asyai al ibaha illa maqama dalilun ala nahi pada asalnya urusan dunia itu segalanya boleh kecuali kalau ada dalil yang yang melarang baru jadi haram. Contoh mencari rizki halal kumahwe cara nama. Kecuali kalau ada dalil yang melarang yang yang dilarang itu contohnya mencuri, menipu gitu ya, riba. Nah, itu baru haram tidak boleh. Uh, kalau umpamanya tidak ada larangan dibolehkan. Selama tidak ada larangan dalam urusan dunia. Nah, dalam urusan agama Sebaliknya, ada nggak dalil yang mencontohkan, yang memerintahkan? Kalau ada, laksanakan. Kalau nggak ada, ya jangan gitu. Nah sekarang, mauludan, ya rajaban, itu urusan agama atau urusan dunia? Ya pasti itu urusan agama. Ya, maka kalau urusan agama dibalik bukan mana dalil yang melarang, bukan begitu, tapi mana dalil yang memerintahkan atau mencontohkan gitu ta. Jantan ya, kita gitu, Pak Kosimnya eh, walaranana wallahu alam bisawab. Zakallah Ustaz. Uh, ya, kita Pak. angkat dari Umu Iqbal. Mangga Umu Iqbal. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Mana? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, saya mau nanya, apakah boleh kita mengumrohkan orang tua kita yang sudah meninggal saat kita juga baru pertama kali umroh? Jadi dalam satu kali berangkat kita dua kali umroh. Hmm. Maksudnya satu buat kita sendiri, hmm. satu buat orang tua kita. Kemudian e, ngambil mikotnya dua kali Pak Ustadz. Ketan im biasanya ya. <laughs> ya. gitu aja Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umuk Iqbal di Cimahi bertanya mengumrohkan orang tua. Ya, Uh, seperti yang tadi diungkap hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya ketika ada seorang yang bertanya ya Rasulullah orang tua saya itu berniat haji tapi sebelum hajinya terlaksana beliau sudah meninggal boleh nggak saya menghajikan kata Nabi saw boleh gitu ya nah walaupun para ulama menyatakan pertama uh, bahwa amal yang uh, dibolehkan untuk dilakukan anak bagi orang tua yang sudah meninggal pertama amalan-amalan yang terbatas pada uh, amalan yang disebutkan dalam hadis. Yang kedua, yang melaksanakan halus ahli warisnya, termasuk anaknya dibolehkan seperti itu. Termasuk juga umroh dibolehkan. Nah, sekarang boleh nggak? Pertama, boleh nggak melakukan berkali-kali umroh dalam satu keberangkatan? Ibu, kalau ibu umroh atau haji, di sana tuh dibagi-bagikan buku-buku secara gratis yang berisi tuntunan tata cara umroh dan haji. Termasuk beberapa kesalahan yang banyak dilakukan oleh jamaah umroh atau jamaah haji di sana. Salah satu jenis kesalahan atau bentuk kesalahan jamaah haji atau umroh adalah melakukan berkali-kali umroh di sana. Baik ketika haji ataupun umroh. Ini kekeliruan, itu kesalahan. Karena apa? Karena Nabi SAW ketika futuh Mekah umroh itu cuma sekali sudah. Tidak setiap hari umroh gitu ya. Kemudian sehari kan kalau umroh kalau ketika kosong sejam juga beres. Maksimal dua jam lah gitu ya. Nah, kalau dua jam berarti sehari bisa lima kali umroh tuh. Ditataan hiji-hiji ti uyut kenehnya. Ini untuk uyut, Eh, anu pamegat ini untuk uyut nu istri terus ini untuk aki untuk nenek untuk orang-orang yang sudah meninggal ditataan diumrohkan semuanya ini fatwa lajnah daimah fatwa para masyhif para ulama ini termasuk kesalahan melakukan berkali-kali umroh dalam satu keberangkatan umroh atau dalam satu keberangkatan haji itu kesalahan kekeliruan besar gitu ya sehingga banyak orang yang menjadikan ini sebagai ajang bisnis Coba siapa yang mau uh, diumrohkan oleh saya gitu, murah meriah 5 juta per orang gitu ya. Nah, itu satu kali berangkat bisa 10 orang yang eh, yang nebeng umroh satu orang 5 juta kalau berangkat sendiri kan bisa 15 juta lebih tuh kalau umpamanya e, nebeng saja umroh cuma 5 juta atau cuma 3 juta 3 juta seorang 10 orang sudah 30 juta ini temu ibadah mau bisnis gitu kan nah oleh karena itulah, maka termasuk kesalahan adalah melakukan berkali-kali umroh. Apalagi umpamanya eh, apa, dari dari Mekah lalu keluar dulu ke Tanim untuk mengambil miqat gitu ya. Lalu eh, masuk lagi ke Mekah. Dalam masalah pengambilan miqat untuk umroh kedua begitu ketat. Tapi dalam hal umroh pertama di pesawat sudah melewati miqat, tidak ihram di pesawat. Padahal sudah melewati mikot di, di atas pesawat. Eh nanti aja mikotnya di Jeddah. Di Jeddah mah bisa mandi dulu, bisa ganti baju kalawan laluasa. Terus niat mulai ihramnya <laughs> juga di Jeddah. Dalil mana yang diambil itu? Teh wajib niat ihram di mikot. Mikot itu awal atau e, apa tempat awal yang pertama kali kita e, sampai di sana. Mikotnya di sana. Ya, dan mikotnya berbeda-beda tergantung dari arah mana dia akan e, mendatangi Mekah tersebut gitu ya. Bisa di apa Qarnul Manazil, bisa di e, Yalamlam, bisa di tergantung mana yang dia lalui melalui pesawat yang dia datangi itu ya karena beberapa pesawat berbeda-beda dari arahnya tergantung pesawat yang dipakainya. Nah, itu <clears throat> di mikot itu wajib ihram dan niat ihram. Kalau umpamanya niat ihramnya mulai di Jeddah, Jeddah bukanlah miqat ya. Oleh karena itu kekeliruan besar. Jadi ibu tadi Umu Iqbal ya, e, kalau umrohnya untuk pertama kali, untuk pertama kali ya, maka sebaiknya umrohlah untuk diri sendiri. Makanya para ulama yang membolehkan menghajikan orang tua, mengorah, meng, mengumrohkan orang tua, selain wajib atau oleh dilakukan oleh ahli warisnya juga orang yang menghajikan atau mengumrohkan harus umroh atau haji terlebih dahulu. Terlebih dahulu untuk dia sendiri. Nggak boleh dia belum haji, belum umroh, lalu menghajikan atau mengumrohkan orang tua yang sudah meninggal. Itu tidak boleh. Oleh karena itu, maka berangkatlah umroh uh, untuk diri sendiri lalu di sana berdoa kepada Allah ya Allah beri saya rizki untuk bisa umroh lagi di masa yang akan datang untuk mengumrohkan orang tua saya yang sudah meninggal nanti insya Allah di sana makbul doanya dan Allah akan um, memudahkan bagi kita untuk melakukan umroh yang kedua ketiga dan seterusnya jadi begitu untuk umum Iqbal wallahu alam bisawab. Sekolah Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang dari SMS dari nomor 0853211 sekian sekian sekian. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mohon dijelaskan Al-Quran surat ke-48 Al-Fat ya. Hmm. Ayat ke yang ke-10. Terus apakah benar yang mendapat pahala itu hanya yang telah berbaiat Al-Fat ayat yang ke-10 berbunyi innalladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallahi yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi wa man aufa bima ahada alaihi Allah fasyutihi ajran azima ya sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu hai Muhammad pada hakikatnya mereka itu hanyalah berbaiat kepada Allah tangan Allah di atas tangan mereka Ah, faman nakatha fa yang kudun nafsi. Siapa orang yang ingkar kepada isi bayatnya, maka keingkaran itu dosanya atas diri sendiri Wa man aufa bima ahad ahilullah. Siapa orang yang menunaikan janji dia kepada Allah, fasayutihi ajrun azimah. Ya. Maka Allah akan memberikan pahala yang sangat-sangat besar. Iya. Ini tentang bayat para sahabat kepada Nabi SAW pada waktu bayat Ridwan. Bayat Ridwan itu bayat yang dilakukan di bawah sebuah pohon sebelum e, peristiwa perjanjian Hudaibiyah saat itu. Mereka berbayat untuk menuntut darah Utsman bin Affan yang saat itu diisukan Utsman dibunuh. Padahal tidak, hanya mengulur-ulur waktu yang dilakukan oleh orang Quraisy untuk melihat reaksi Nabi dan kaum muslimin saat itu. Ternyata mereka berbayat untuk menembus darah Utsman karena diisukan Utsman sudah dibunuh. Padahal tidak, setelah melihat uh, intel mereka bahwa Nabi dan para sahabat siap mati demi Utsman, lalu Utsman pun dilepaskan kembali gitu ya. Kemudian tidak jadi penyerangan terhadap Mekah saat itu, lalu terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Nah, lalu turun ayat ini ladzina yubayi'unaka innama Allah. Sungguhnya orang-orang berbayat, berbayat kepada Muhammad, pada hakikatnya mereka adalah berbayat kepada Allah. Pertanyaan si penanya tadi, ini dari sini dikembangkan banyak. Pertama, apakah wajib nggak setiap kaum muslimin untuk berbayat berdasarkan ayat ini? Kita lihat apakah para sahabat yang satu bayat seluruh sahabat? Enggak, hanya sahabat yang satu itu ikut. Sahabat-sahabat yang tidak ikut di Madinah enggak enggak berbayat, gitu ya. Menunjukkan tidak wajib ain bagi seluruh kaum muslimin. Kedua, ada hadis yang menyatakan eh, man mata walaisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Siapa orang yang mati dan tidak ada ikatan bai'at di kuduknya, maka matinya mati jahiliyah. Sebagian orang ada yang menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk memaksa orang bayat kepada imam mereka. Nah, kalau enggak jahiliyah, jahiliyah itu kafir loh. Akhirnya mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak berbaiat kepada imam mereka gitu ya. Ini kekeliruan besar. Pertama, sobat tanya mereka ya, kenapa di sini mitatan jahiliyatan tidak maitatan jahiliyatan? Antara mitatan dengan maitatan adalah eh, perbedaannya sangat-sangat sangat jauh. Di sini maitatan apa mitatan? Hadisnya menyatakan mitatan jahiliyah bukan maitatan. Kalau maitatan artinya bangkai jahiliyah ya bisa kafir. Tapi kalau mitatan dijelaskan oleh para ulama adalah Haliatul maut wa hayatuhu. Jadi keadaan dan tata cara matinya seperti di zaman jahiliyah. Kalau satu muslim meninggal dalam keadaan tidak berbaiat, menunjukkan di zaman itu tidak ada imam, tidak ada amirul mukminin, tidak ada khalifah. Kalau tidak ada khalifah, maka matinya seperti di zaman jahiliyah. Kalau dia mati dibunuh, pembunuhnya tidak bisa dituntut, tidak bisa dikisos. Jadi ini bukan menghukumi orang yang mati dalam keadaan tidak berbayat, tapi menjelaskan keadaan saat itu yang menunjukkan tidak adanya imam, tidak ada amirul mukminin gitu ya, tidak ada khalifah. Nah, apakah bayat itu wajib? Ya, wajib kalau khalifah sudah ada. Kalau amirul mukminin sudah ada. Nah, kalau tidak ada khalifah, tidak ada amirul mukminin, bayat kepada siapa? Ya. Kepada imam siapa? Oh, imam sekarang ada ribuan ngaku-ngaku imam. Itu imam-imam palsu ya. Itu jamaah-jamaah palsu firqah berkeduk, berkeduk, berkedok jamaah, masing-masing jamaah merasa dialah yang terbenar, imamnya dialah yang paling sah. Kalau umpamanya merunut, merunut kepada hadis, Ida bui'a lil imamaini faqtulu akhir minhuma dalam riwayat lain idza buya li ini. Bila ada dua imam yang dibayat, maka bunuh salah satunya. Ah, sekarang ada berapa ribu yang ngaku-ngaku imam? Harusnya dibunuh tuh sisanya, hanya disisakan satu gitu ya. Harusnya. Tapi ini tidak tidak dilakukan ya. Nah, imam-imam seperti yang tadi sebutkan imam palsu dari jamaah yang palsu juga firqah sebenarnya. Lihat Nabi SAW menyatakan ketika Hudzaifah al-Yamani bertanya kepada Rasul SAW sampai kepada akhir zaman kata Nabi talzamu jama'at al-muslimin wa imamahum. Menetaplah kamu dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Kata Hudzaifah, "Fa illam yakun jamaah wala imam." Kalau tidak ada jamaah, tidak ada imam bagaimana? Kata Nabi, "Fa tazilu tilkal furuq." kullaha. Uh, kata Nabi, jauhi semua firqah-firqah yang ada. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Imam Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini dalam kitab Fathul Bari menyatakan, di saat tidak ada imam, tidak ada jamaah, maksud imam di sini uh, khalifah, Amirul Muminin. Maka pasti akan muncul banyak firqah yang semua firqah ngaku jamaah. Maka kata Nabi, jauhi semua firqah-firqah itu. Jangan ikut kepada salah satunya Walaupun kamu itu harus um, apa makan akar-akar pohon dan mati dalam keadaan demikian. Jadi kalau ada yang ikut gabung jam, uh, ngajak ikut gabung ke jamaah mereka, kita bilang kalau kata Nabi bukan ikut gabung, jauhi jamaah-jamaah itu sebab itu jamaah aspal, imamnya juga imam palsu gitu ya. Jangan jangan melibatkan diri dalam kelompok-kelompok yang firqah uh, menyempal dari kaum muslimin seperti itu jangan. Oleh karena itu, dia uh, bayat wajib kalau ada imam. Kaum muslimin itu amirul mukminin bukan imam-imam kecil yang bodoh tentang agama, bukan. Yang bahasa Arab juga nggak faham dia. Ya, rata-rata imam-imam orang-orang yang kong imam-imam di Indonesia ini bahasa Arab aja ngerti. Makanya ngambil hadis-hadis yang kira-kira mendukung eksistensi mereka walaupun hadis itu doif gitu ya. Dan kita punya banyak pengalaman tentang imam-imam yang seperti itu ditanya tentang hadisnya soya atau tidak nggak bige nggak bisa jawab gitu ya bahasa Arab nggak faham musolahul hadis nggak mengerti bagaimana orang seperti itu bisa membimbing menerapkan Islam secara benar kalau dianya sendiri bodoh tentang ajaran Islam jangan jangan ikut seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau Amirul Muminin ada, ya kita wajib berbayat. tapi kalau umpamanya tidak, maka kewajiban itu gugur karena ilatnya juga tidak ada. Si imamnya tidak ada, maka tidak boleh kita terapkan peribahasa tidak ada rotan, akar pun jadi tidak ada khalifah ah imam sahawelah nun penting diangkat jadi imam ah itu mah keliru itu bukan hadis tidak ada rotan akar pun jadi ya jangan dijadikan sebagai dalil untuk menerapkan agama kita ini wallahu alam bisawab ya, terakhir terakhir ya kita angkat uh, pertanyaan terakhir dari seorang ahwat di Padalarang Ustaz Assalamualaikum Ustad Afwan Bade Tumares perkawis tawasul anu sok dikawitan sadeacan pangaosan seperti sapertos ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarang sajabina kumaha hukumna teras pamim gentos ku doa sasarangan bari dipimpin ku salah seorang kenging teu atanapi nusari atna nusar nusarina kada kumaha syukron Iya, ahwat di Padalarang Tawasul di awal doa. Ya, di awal doa itu bukan tawasul, tapi ihda'us thawab. Yaitu menghadiahkan pahala bacaan fatihah kepada orang-orang yang disebutkan. Sebelum pengajian. Iya, sebelum pengajian. Dengan mengatakan, ila hadratin nabil mustafa alaihi salatu wasallam Abu Bakar wa Umar Al-Fatihah kan gitu ya. E, yaitu kepada ila hadratil Nabi Mustafa itu kepada kehadapan e, Nabi yang terpilih Nabi Muhammad Abu Bakar Umar Utsman Ali dan seterusnya Abdul Qadir Jailani dan seterusnya ditulis Al-Fatihah. Maknanya adalah pahala bacaan Al-Fatihah itu ya dia tujukan dia hadiahkan kepada Nabi Muhammad Abu Bakar Utsman Ali dan seterusnya dengan dengan dan ulama-ulama. Ya. Taib, pertama ada dua hal yang dibahas dalam masalah ini. Pertama, apa hukum ihda ushawab. Ihda ushawab itu artinya menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Dan para ulama membahas ini dalam masalah akidah, seperti dalam akidah at ya, yang kemudian di uh, syarah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Izzi dalam syarah al-Aqidah at-Tuhawiyah dalam bab ihda ushawab. Para ulama ya berbeda pendapat tentang boleh tidaknya ihda usawab dan sampai tidaknya. Ah, coba lihat ini lucu dan menarik. Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan ya, menghadiahkan pahala itu tidak akan sampai dan tidak boleh. Imam Ahmad membolehkan dan menyatakan sampai. Tapi anehnya orang-orang yang hobi menghadiahkan pahala rata-rata ngaku madhab Syafi'i. Coba lihat di dalam apa namanya kitab Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah. Pendapat Imam Syafi'i dikutip, tidak akan sampai hadiah pahala tersebut. Imam Ahmad menyatakan sebaliknya sampai sampai itu ke pahalanya dan dibolehkan. Ah, ini ini ini yang pertama. Kedua, Imam Ahmad menyatakan menghadiahkan pahala itu sampai berdasarkan hadis yang tadi. Riwayat Imam Bukhari bahwa orang tua yang sudah meninggal lalu oleh anaknya e, dihajikan dan pahala dari haji itu untuk orang tuanya, gitu ya. Pahala sodakoh untuk orang tuanya. Itu bukan dalam bentuk diupacarakan, diritualkan. Karena tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW. Coba Nabi SAW dulu, apakah menghadiahkan pahala bacaan fatihah, bacaan ayat-ayat kepada istrinya yang sudah meninggal yang sangat dicintainya itu siapa? Khadijah umpamanya. Kepada pamannya yang sangat dicintainya dan gugur sebagai syahid di perang Uhud yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Apakah Nabi SAW pernah nggak satu kali aja menghadiahkan pahala bacaan Fatihah kepada orang-orang yang sudah meninggal? Banyak para pahlawan Uhud, para pahlawan Badar yang gugur di medan perang. Apakah Nabi dan para sahabat ngumpul, ayo kita baca Fatihah rame-rame kita hadiahkan pahalanya ke sana? Enggak. Oleh karena itu yang dimaksud ihda uthawab atau menghadiahkan bacaan paha, pahala dari amalan tidak seperti itu bentuknya kata Imam Ahmad. Walaupun boleh dan sampai tidak begitu. Tapi dengan menyatakan ini saya sodakoh, sodakoh ini pahalanya untuk e, ibu saya yang sudah meninggal. Nah seperti itu, itu dibolehkan, bukan dalam bentuk bacaan. Itu pertama. Kedua, coba siapa orang yang paling kaya pahala? Yang paling kaya pahala, pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, ya para sahabat utama yang sore Abu Bakar, Umar, Uthman sama sahabat lain. Dan yang ketiga para ulama solihin termasuk ima, uh, apa Abdul Syekh Abdul Qadir Jailani seorang ulama, ulama Imam Ahlus Sunnah, ya. Uh, itu mereka orang soleh, orang ahli ibadah, akhlaknya mulia, pasti pahalanya itu sudah numpuk gitu. Nah, kita yang banyak dosa dan sedikit pahala mau menghadiahkan pahala kepada orang-orang yang sudah menjadi gudangnya pahala. Itu pertama. Kedua, Nabi SAW dan para sahabat serta para ulama tanpa dihadiahi oleh pahala dari kita pun secara otomatis amal yang kita lakukan pahalanya juga sampai kepada mereka. Kenapa? apa? Karena berdasarkan hadis man sana fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Coba lihat, kenapa kita bisa sholat? Kenapa kita bisa saum? Kenapa kita bisa melakukan berbagai macam kebaikan? Itu karena ditunjuki oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat, oleh para ulama. Kita memperoleh ajaran kebaikan ajaran Islam ini dari para ulama dalam kitab-kitab mereka. Para ulama dari gurunya, dari gurunya, dari sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu yang menunjuki kita kepada kebenaran adalah orang-orang itu. Nabi, para sahabat, para ulama dan sampai kepada kita gitu kan. Setiap kita mengamalkan amalan kebaikan dari ajaran Islam, pahala dari amalan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk orang-orang yang punya andil sampainya ilmu itu kepada kita sehingga kita mengamalkannya. Pahala dari amalan kita sampai ke guru kita, sampai ke gurunya guru kita, sampai ke gurunya guru dari guru kita, terus sampai kepada para ulama, kepada para sahabat, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh pahala dari amalan kebaikan umat Islam itu sampai kepada para sahabat dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa harus dihadiahkan, ya. Oleh karena itu ngapain dihadiahkan tanpa dihadiahkan juga itu sudah sampai dengan sendirinya oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya tentu saja ya. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah eh, Riyadhus Shalihin menyatakan Kesalahan banyak orang menghadiahkan pahala-pahala dari amalnya kepada Nabi dan para sahabat serta para ulama. Sebab apa? Tanpa dihadiahkan itu pun Pahala itu sudah sampai dengan sendirinya kepada mereka dan menghususkan menghadiahkan pahala dari amalan atau bacaan kita kepada mereka adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para nabi, para sahabat dan para ulama setelah mereka. Padahal para nabi, para sahabat dan para ulama adalah orang-orang yang paling sayang dan paling perhatian ingin memberikan kebaikan kepada orang-orang terdahulunya yang sudah meninggal sebelumnya. Umpamanya nabi memiliki beberapa orang yang dicintai yang sudah meninggal lebih dulu, umpamanya eh, Khadijah istrinya ya, umpamanya Habzah bin Abdul Muthalib, terus anak-anaknya, anak Ham semua anak Nabi sallallahu meninggal ketika Nabi masih hidup kecuali Fatimah yang e, belakangan aja meninggalnya. Apakah Nabi menghadiahkan pahala bagi anak-anaknya yang sudah meninggal, bagi pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, bagi istri tercintanya itu Khadijah? Padahal beliau sangat mencintai mereka, enggak, enggak pernah. Setelah Nabi meninggal, ya apakah para sahabat ngaradiung yuk kita hadiah pahala dari bacaan Fatihah ini untuk Nabi, untuk para uh, sahabat yang gugur di medan perang Badar, perang Uhud, perang ini, perang itu dan seterusnya. Apakah itu? Tidak sama sekali, sama sekali tidak. Menunjukkan itu adalah bukan bagian dari ajaran Islam yang diperintahkan. Bukan bagian dari ajaran Islam yang dicontohkan, bukan. Kalau tidak diperintahkan, tidak dicontohkan, jangan sekali-kali dilakukan, ya. Oleh karena itulah maka ihda usawab atau menghadiahkan pahala yang dibolehkan oleh Imam Ahmad dan imam-imam yang lain bukan ngariung seperti itu contohnya, tapi dengan cara umpama mengamalkan amalan tertentu lalu hadiah al eh, pahala dari amalan yang baik itu dihadiahkan diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Itu yang disebut dengan ihda usawab. Demikian akhwat di pada larang sekian saja para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada mungkin mohon maaf maaf ya banyak pertanyaan yang masuk tapi tidak terjawab karena waktunya yang tidak cukup. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di masa-masa yang akan datang.